Rumah tangga yang dibangun di atas konsep melaksanakan kewajiban menunaikan hak sang suami menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami menunaikan hak-hak istri seorang istri menunaikan kewajibannya sebagai istri menunaikan hak-haknya sang suami rumah tangga yang diharapkan bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah ketenteraman, kedamaian saling mencintai, saling menyayangi dalam rumah tangga Alhamdulillah pada kenyataannya masing-masing kita yang telah berumah tangga dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya tidak lepas dari yang namanya problematika tidak lepas dari yang namanya permasalahan perselisihan atau mungkin yang lebih seru daripada itu percekcokan dan segala macamnya itu sunnatullah pada kehidupan rumah tangga rumah tangga tidak selamanya mulus tidak selamanya baik ada kalanya terjadi perkara-perkara yang memunculkan problematika dalam rumah tangga pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyinggung tentang sebab-sebab terjadinya atau munculnya problem dalam rumah tangga dan akan disinggung sedikit insya Allah terkait dengan solusinya. <clears throat> Ikhwan terima sebab yang paling mendasar terjadinya problematika rumah tangga ialah tatkala rumah tangga itu tidak terikat dengan bimbingan-bimbingan syariat ada mutaqayyud di syariah, tidak terikat dengan bimbingan-bimbingan syariat rumah tangga yang dibangun di atas dasar duniawi apalagi rumah tangga yang dibangun di atas dasar kebebasan terbiasa dengan kemungkaran, terbiasa dengan kemaksiatan, terbiasa dengan perkara-perkara yang menyimpang, orientasinya duniawi semata, tidak ada upaya-upaya untuk mengikat rumah tangga dengan perkara syariat ini rawan polemik, rawan problematika. Sebab sudah menyelisihi bimbingan saya dari mulai aw, dari mulai awalnya, dari mulai asasnya. Yang berikutnya adalah ketika terjadi ketimpangan di dalam menjalankan sebuah kewajiban atau menunaikan hak pasangannya ketika sang suami tidak lagi mengerjakan tanggung jawab dia sebagai seorang suami ketika seorang suami tidak lagi menunaikan hak-hak istrinya maka akan muncul problematika ketika sang suami tidak lagi mengurusi nafkah keluarganya menyia-nyiakan nafkah keluarganya muncul problem ketika sang suami tidak lagi memberikan nafkah batin kepada keluarganya muncul banyak problem ketika sang suami tidak lagi memperhatikan tarbiyah keluarganya anak istrinya akan muncul banyak problem ketika sang suami tidak lagi barakallahu fikum menyikapi keluarganya dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Dia sikapi keluarganya dengan unfun, dengan kekerasan, menyikapi mereka dengan su'udhan atau yang semisalnya akan muncul problem. Begitu pula barakallahu fikum sebaliknya ketika dari pihak istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri tidak menunaikan hak-hak sang suami ketika sang istri tidak lagi mengkhidmat suaminya tidak mau mengkhidmat suaminya baik khidmat lahiriah apalagi khidmat batiniah akan muncul banyak problem Ketika sang istri mengedepankan suudon kepada suaminya, akan muncul banyak problem. Ketika sang istri durhaka kepada sang suami, berani kepada sang suami, entah melawan atau melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang menunjukkan keberaniannya kepada seorang laki-laki, muncul problem ketika sang istri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan, dengan dengan rumah tangganya muncul banyak problem. Maksiat dalam bentuk menggunakan harta benda sang suami dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, maksiat dalam bentuk para fikum selingkuh, ha? Ah, serong memilih laki-laki yang lain. Itu semuanya akan memunculkan problematika dalam rumah tangga ketika terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam bab ini tidak lagi men menjalani konsep Islam dalam rumah tangga di sana barakallahu fikum ada sebab dari luar sebab dari luar yang mem memunculkan problem dalam rumah tangga di antaranya adalah intervensi keluarga dari pihak keluarganya sang suami intervensi penuh terhadap rumah tangga anak laki-lakinya atau dari kala dari pihak istri keluarganya istri intervensi penuh terkait dengan rumah tangga anak putrinya mengatur rumah tangga mereka ikut campur dalam urusan rumah tangga dalamnya mereka ini akan memunculkan yang namanya problematika yang lainnya lagi yang terkait dari luar barakallahu fikum adalah terkait dengan pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak keempat selain family, selain keluarga yang ikut nimbrung dalam rumah tangga dia ini biasanya pada pertemanan pada persahabatan ketika sang suami sang laki-laki persahabatannya dengan laki-laki atau uh, rombongan kaum laki-laki yang tidak agamis maka akan diajak kepada perkara-perkara yang menyimpang dari agama yang akan berefek pada rumah tangga dia jika pertemanan dari pihak istri juga demikian apalagi memang ada pihak ketiga yang mendambakan barakallahu fikum adanya keretakan rumah tangga mereka berdua adanya pihak wanita lain yang ingin mendapatkan sang suami tadi itu atau ada e, laki-laki uh, yang lain yang ingin mendapatkan uh, perempuan tadi maka akan muncul problematika dari pihak ketiga entah dengan cara adu domba dengan cara takhbib sejenis sihir ya yang di, di, digunakan untuk membuat kericuan dalam rumah tangga atau semisalnya ini semuanya barakallahu fikum bisa jadi sebagai asbab sebab sebab terjadinya problem dalam rumah tangga di kalangan awamul muslimin saya katakan awam termasuk sebab munculnya problematika rumah tangga adalah masalah ekonomi saya katakan awamul muslimin saya akan mengatakan salafiyin salafiyin uh, insyaallah zuhud zuhud dan kona'ah kona'ah nerima apa adanya dengan kondisi yang ada kalau sampai ada di kalangan salafiyin dan salafiyat ribut rumah tangga gara-gara ekonomi itu dipertanyakan kesalafiannya sehingga saya membahasakan untuk kalangan awamul muslimin masalah ekonomi juga termasuk sebab munculnya problematika dalam rumah tangga yang juga penting disebutkan kalafikum yang juga menjadi sebab problem rumah tangga adalah ketika suami dan istri ini berbeda pandangan yang saya mau pandangan-pandangan berbeda manhaj itu jelas nah, suaminya ideologinya salafi istrinya ideologinya haroki karena ketemu hmm? ketika kedua belah pihak saling ngotot untuk mempertahankan ideologinya akan terjadi problem dalam rumah tangganya atau sebaliknya sang istrinya Masya Allah Salafiyah Suaminya sururi Agak musuh timbangan Barakallahu Itu pasti dikarenakan perbedaan manhaj ideologi ini semuanya asbab kathirah jiddan sangat banyak asbab-asbab munculnya problem dalam rumah tangga disebutkan supaya kita waspadai ada sebab dari dalam itu terkait dengan suaminya sendiri atau istrinya sendiri ada sebab dari luar terkait dengan keluarga yang intervensi terlalu dalam atau pihak ketiga atau pihak keempat yang memang ingin merusak rumah tangga dia atau memang atau memang sababnya adalah perbedaan manhaj. Ya Allah, ada pun solusi ini yang paling penting ya Evan. Daripada memikirkan problem mending memberikan solusi ya Evan. pun solusinya Evan Allah Azzaikumullah cukup banyak. Disebutkan oleh para ulama ada solusi-solusi pranikah, ada solusi-solusi pasca nikah ada waktu lumayan setengah jam ya, saya sengaja perluas biar bermanfaat bagi calon bapak, calon ibu walaupun yang hadir kebanyakannya sudah berkeluarga ini ada solusi pranikah ada solusi pasca nikah yang pranikah untuk yang belum menikah mempersiapkan diri supaya ketika pernikahan nanti ada muncul problematika sudah tahu caranya untuk meredam adapun solusi pranikah <clears throat> yang pertama adalah mencari pasangan yang soleh dan soleha itu bimbingannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tungkahul mar'atu li arba'in wanita dinikahi karena empat perkara karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Falfar bidatidin taribat yadak kata Rasul. Maka cari wanita yang punya agama. Kalau tidak kamu akan binasa. Maka seorang laki-laki jangan mencari semata-mata harta, semata-mata cantik, semata-mata keturunan, tapi pilihan yang paling utama adalah Zatuddin wanita yang punya agama yang manhatnya salafiyah cari wanita-wanita salafiyah apalagi zaman sekarang cari yang salafiyah yang salihah yang mukminah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal jika seorang wanita memilih pasangan yang soleh yang mukmin, yang salafi jangan terpaku pada ketampanannya atau oh, eh, kemapanan dunianya atau yang lain-lainnya perhatikan agamanya akhlaknya, manhajnya kata Rasulullah SAW idha ja'akum man taradawna dinahu wa khuluqahu fazawijuh illam tafalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid kalau datang kepada kalian wahai para bapak wahai para wali-wali wanita seseorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya kata Rasul nikahkan putri kamu dengan dia kalau nggak kamu kerjakan maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang merata sehingga mencari pasangan yang soleh dan solehah agamanya baik akhlaknya baik ini solusi pranikah ini kunci ya ikhwan yang kedua masih pranikah <clears throat> ketika melangsungkan aktu nikah prosesi akad pernikahan kedua belah pihak baik itu calon laki-laki atau calon wanita kemudian dari orang tuanya masing-masing mereka berniat untuk melaksanakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam beribadah kepada Allah dengan akun nikah niatnya ibadah nikah itu sunnah Rasul Rasul mengecam dengan keras orang-orang yang tidak mau menikah man raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa yang memuji sunnahku bukan termasuk golonganku Sehingga ketika melaksanakan akad nikah jangan dibayangkan semata-mata kebiasaan, jangan semata-mata uh, uh, wacana atau semata-mata terkait dengan pengesahan hubungan uh, dua mempelai. Tapi niatkan ibadah kepada Allah Azza wa Ibadah dengan akad nikah tangannya gini ya kan ya, jadi diresapi. Nah, dengan akad nikah ibadah kepada Allah dengan pernikahan tadi. Ini efeknya luar biasa. para kalafikum Ketika kedua mempelai para kalafikum melaksanakan akad nikah dengan niatul ibadah dengan niat mengamalkan sunnah maka mereka berdua akan punya komitmen membangun rumah tangganya di atas bimbingan Islam dan sunnah membangun rumah tangganya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal ini yang paling penting adapun pasca nikah saya kasih yang umum dulu adapun yang pasca nikah barakallahu fikum <clears throat> ialah tadi membangun rumah tangganya di atas bimbingan syariat berumah tangga dengan bimbingan-bimbingan syariat ini yang disebut dengan al-mu'asyarah bil ma'ruf Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan hendaklah kalian wahai para laki-laki berumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf yang ma'ruf yang baik secara syariat sehingga segala sesuatunya dikembalikan kepada prinsip agama nah, konsep rumah tangga dikembalikan kepada prinsip agama apa yang diperintahkan dalam agama dilaksanakan apa yang dilarang dalam agama ditinggalkan hal-hal yang dianjurkan oleh agama terkait dengan sang suami dikerjakan oleh sang suami hal-hal yang dibimbingkan oleh agama terkait dengan istri ditunaikan oleh istri siap dia untuk itu dan niatnya adalah ibadah niatnya adalah ibadah kepada Allah dengan melaksanakan bimbingan-bimbingan tadi yang ikhlas ya ikhlas niat mengikhlaskan dengan setulus-tulusnya mengerjakan prinsip tadi dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka rumah tangga <clears throat> ini secara baik Pak. kemudian secara khusus ditujukan kepada sang suami ditujukan kepada sang suami upaya untuk menyelesaikan problematika rumah tangga kalau sang suami sebagai upaya evaluasi rumah tangganya, sang suami dituntut untuk menunaikan secara tulus kewajiban dia sebagai seorang suami menunaikan hak-hak istri. Jadi, ketika ada keributan rumah tangga, keributan rumah tangga, cekcok rumah tangga, problem rumah tangga, sang suami harus muhasabah. Apakah saya sebagai seorang suami ini sudah betul-betul maksimal menunaikan hak istriku? Apakah saya sudah mengerjakan dengan setulus-tulusnya? Cek diri kamu sendiri. Rinciannya, apakah saya sebagai laki-laki ini sudah memposisikan diri saya sebagai qayyim kepala rumah tangga Allah mengatakan dalam firman-Nya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim di An-Nisa ayat yang ke-34 laki-laki itu adalah qawwam penanggung jawab pemimpin, kepala rumah tangga eh, yang mengurusi para istrinya dengan sebab fadilah yang Allah berikan kepada sebagian mereka dan dengan sebab nafkah harta benda yang mereka berikan apakah saya sebagai sang suami sudah betul-betul sebagai kawam saya sebagai nahkoda rumah tangga ini saya sebagai pemimpin rumah tangga ini ataukah terbalik? Kalau terbalik mesti hang otomatis. Cek kembali ya, Pak. Saya sebagai seorang suami, apakah saya berumah tangga dengan istriku ini dengan dasar syafaqah warahmat ataukah dengan dasar unfun wasidah? Saya berumah tangga dengan istriku ini saya bangun di atas konsep kasih sayang kasih sayang atau dengan cara kekerasan cek ya sebab barakallahu fikum yang dianjurkan dalam Islam dalam semua perkara terutama dalam rumah tangga ya ikhwanul azakumullah dianjurkan untuk masing-masing membangun rumah tangganya di atas kelemah lembutan di atas kasih sayang barakallahu fikum Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya disebutkan dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha inna Allah rafiqun yuhibbur rizqa fil amri kulli sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha lembut yang maha santun mencintai kelembutan dan kesantunan dalam semua perkara fil amri kullihi dalam semua perkara di antara perkara tersebut dalam masalah masalah rumah tangga barakallahu fikum lihat apakah saya sebagai sang suami selama ini berlaku kasar kepada istri berlaku kasar kepada anak ataukah saya sebagai sang suami sudah menyayangi mereka sudah mencintai mereka, memberikan sepenuh perhatianku untuk mereka, lemah lembut kepada mereka. Dicek. Evaluasi Anda sebagai sang suami. Kalau ternyata selama ini Anda main kasar, main kaku dengan cara otoriter, dengan cara yang yang kaku begitu, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi yang namanya barakallahu fikum gejolak dalam rumah tangga karena kesalahan Anda sebagai sang suami, nah kodanya kaku, kurang luwes. Nah kodanya kasar, kurang lembut. Nah kodanya keras, kurang kasih sayang. Antum evaluasi ya, ini penting. Di kandangan rumah tangga para kalafikum dibangun di atas kelembutan. Ya talatof. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya yang lainnya lagi khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik untuk keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarga. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah khairukum khairukum dia. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada keluarga. Itu Cek. Bagaimana rumah tangga antum selama ini? Rumah tangga yang penuh kasih sayang, rumah tangga yang penuh apa namanya kelembutan, rumah tangga yang penuh dengan canda dan tawa, dengan penuh riang, atau ke rumah tangga yang kaku, yang dingin, yang keras, yang kasar, cek. Jangan-jangan gara-gara sang suaminya ini yang terlalu sibuk dengan syugulnya, sibuk dengan urusan bisnisnya, pengembangan usahanya, sibuk sana kemari, jarang pulang dan segala macamnya, sampai di rumah sudah malam, capek tidur, pagi subuh berangkat lagi. Huh? Kapan kamu bercengkrama dengan istri? Kapan kamu ngeteh bareng sama sama istri? Eh? Syahi bareng sama istri. Kapan kamu sarapan bareng sama istri? Kapan kamu makan siang bersama sama istri? Kapan kamu makan malam dengan dengan istri? Kapan kamu ngurus anak-anak kamu? Cek. Ini nikah dengan perempuan biasa ya, bukan dengan bidadari. Mereka tuh manusia batas kesabaran, ada batas e, eh, kejenuhan. reaksi muncul masalah. Barak lagi Cek lagi. Seorang suami juga harus, harus mengevaluasi lagi. Apakah saya sebagai sang suami selama ini dalam rumah tangga dengan istri saya, apakah sudah saya berikan kepada mereka nafkah yang cukup? Dikarenakan nafkah keluarga di pundak sang suami. Itu kenapa sang suami menjadi qawwabun 'ala nisa. Allah mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim dikarenakan nafkah sang suami untuk sang istri. Cek. Yang namanya nafkah barakallahu fikum ada kadar yang wajib, ada kadar yang sunnah. Kadar yang wajib itu adalah e, nafkah dengan standar pertengahan masyarakat setempat Standarnya adalah pertengahan masyarakat setempat. Antum tinggal di mana? Antum tinggal di Jakarta. Maka standarnya adalah kehidupan pertengahan masyarakat Jakarta. Kalau antumnya mampu. Kalau antum mampu, itu yang wajib. Lebih daripada itu, sunnah. Kalau nggak mampu, semampunya. Paham ya? Di sini pertengahan masyarakat Jakarta ini kalau istri satu berapa sebulan? belum punya anak, belum punya anak, berapa? Loh, ngontraknya dulu berapa? Berapa ngontraknya? Sebulan, sebulan? Tahun? 12? 12 juta ya kan? Masya Allah, itu bisa, bisa 4 tahun teman saya kan? Masya Allah. Itu dipikir tuh, rumah tuh tanggung jawabnya tuh. Setahun itu, 12 juta, sejuta untuk eh, apa namanya rumahnya, belum listriknya, belum airnya, belum masak dan segala macam. Berapa? 4 juta? Masya Allah, 4 juta. Satu istri belum punya anak. 4 juta ya kawan, luar biasa. Mending antum ke desa aja lah. Itu bisa untuk sekian bulan ya kawan. 4 juta. Itu tergantung eh, berapa dia punya anak. Anak satu, tambah lagi, anak dua, tambah lagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu pertengahan. Kalau kamu mampu, itu wajib. Selebihnya adalah perkara sunnah. Sekarang kamu punya kemampuan. Cek sejauh mana engkau perhatikan nafkah untuk istri kamu ini. Penting. Apalagi e, terkait dengan awamun nas, ini sangat penting banget ini urusan satu ini ya, ekonomi sangat mereka perhatikan. Berikut. Dikarenakan nafkah tanggung jawabnya tanggung jawabnya sang suami. Barakallahu Sehingga tanggung jawab Anda sebagai sang suami itu dievaluasi. Apakah saya selama ini sudah menjadi suami yang soleh, yang ideal, sesuai dengan bimbingan syariat tadi itu? Ataukah belum? Kalau belum, berarti di antara sebab munculnya problem Anda sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Perbaiki dari sekarang barakallahu fikum itu semuanya. Kalau dulu Anda e, kasar, Anda dengan cara yang keras diganti dengan cara kelemah lembutan dengan penuh kasih sayang. Kalau dahulu Anda kurang perhatian dengan anak istri, sekarang curahkan perhatian kepada mereka. Walaupun sibuk dengan pekerjaan dan segala macamnya, luangkan waktu, sekedar telepon, tanya kabar dan segala macamnya. Eh? Ah, ketika lagi off gitu bahasanya ya uh, lagi tidak ada uh, kerjaan eh, apa-apa sama istri sama anak-anak wah kata cek begitu pula terkait dengan para istri kalau suami suami kalau yang ini para istri dikarenakan hanya itu empat satu dua tiga empat istri atau para istri juga demikian di antara solusi untuk menyelesaikan problem rumah tangga dari pihak istri juga harus evaluasi. Apakah anti sebagai seorang istri betul-betul sudah menjadi istri yang solehah yang menunaikan kewajiban-kewajiban seorang istri terkait dengan suaminya cek sudahkah engkau wahai muslimah mengkhidmat suami kamu dengan setulusnya dengan sebaik-baiknya mengkhidmat segala sesuatunya itu mengkhidmat terkait dengan yang satu itu mengkhidmat terkait dengan keseharian dia mengurusi anak-anaknya mengurusi rumahnya mengurusi dia Jack Barakallahu contoh yang paling bagus itu eh, hadis yang cukup panjang terkait dengan Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu rumah tangga Asma dengan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Asma putri Khalifah Abu Bakar dalam rumah tangganya betul betul mengkhidmat sang suami sampai pada tingkat mengurusi kuda-kuda milik Zubair, mengambil air dan segala macamnya. Luar biasa. Bagaimana mungkin rumah tangga Anda, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, Nah suaminya minta dibikin kopi aja kamu marah-marah. Dek, kopi ini dek. Tuh dapur bikin sendiri. Itu perkara kecil yang sangat mudah sekali bagi seorang muslimah untuk mengkhidmat suami sekedar secangkir kopi. Itu aja tidak mau. Terus membayangkan rumah tangga yang harmonis, yang romantis begitu, mimpi. Syukur alhamdulillah dapat suami yang penyabar, tapi sabarnya laki-laki ada batasnya. Ya Pak ya. Nah, para fikum. Khidmat. Jadi perlu mengkhidmat sang suami. Kata-kata khidmat itu kalimatnya sangat mencakup. Khidmat terkait dengan kesehariannya, terkait dengan kebutuhan dia, terkait dengan rumahnya, terkait dengan anaknya, terkait dengan yang satu itu. Khidmat, servis lahir batin sebaik-baiknya. Hadahu. Diperintah sama sang suami, manut selama bukan perkara maksiat. Di hadapan sang suami, betul-betul membuat suami tidak berkedip. Terpesona dengan keberadaan anti menjaga kehormatan diri menjaga hartanya sang suami sebagai khairun nisa sebaik-baik wanita kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang khairun nisa sebaik-baik wanita kata Rasulullah SAW antuti'ahu idha amar wa tasurrahu idha nadar uh, وحفظه وحفظ في وحفظ نفسه وماله وماله إذا غاب وحفظت نفسها wa malahu idza ghadha perempuan yang paling baik yang dikatakan sebagai khairun nisa ialah taat ketika suami memerintah sedap mata suami memandang menjaga dirinya dan harta sang suami ketika suaminya tidak ada ketaatan istri kepada sang suami hukumnya wajib selama bukan dalam perkara maksiat. Nah, dia diminta untuk mempercantik diri hanya di hadapan sang suami. Kalau tadi saya bahasakan dibikin sang suami itu matanya nggak bisa kedip, terpesona. Hanya untuk sang suami. Menjaga harta sang suami, menjaga dirinya ketika suami dia tidak ada. Dicek apakah anti sudah seperti itu? Sudahkah anti menservis sang suami lahir batin dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan? Cek. Rumah, rumah tangga menjadi ruwet di antara asbab yang paling inti ini. Ini di antaranya. Bisa dibayangkan ya ikhwan, seorang laki-laki yang memang pekerjaan dia di luar mencari maisha. Seharian dia mencari maisha, berangkat mencari maisha di luar capek walaupun di kantor pekerjaan dia capek nah, apalagi yang bukan di kantor tambah capek keliling-keliling tambah capek pulang sore itu pulang sudah membawa segudang keletihan betul ya sudah ngantuk sudah capek apalagi selama seharian tersebut e, mengalami sekian banyak peristiwa ada yang menyenangkan kadang bikin sumpek hmm, lagi suntuk begitu pulang ke rumah bayangannya sang suami itu sambutannya meriah kan begitu itu kebawa sang suami disambut dengan dengan sumringah dengan meriah dengan masya Allah begitu senang dia pulang ke rumah assalamualaikum disambut dengan salam yang begitu menyenangkan waalaikumsalam masya Allah gitu langsung disambut sang suaminya eh, cium tangannya disiapkan segala sesuatunya eh, dan istri tahu apa yang disukai sama sang suami kalau sore-sore seperti itu pengen mandi siapkan peralatan mandinya eh, selagi dia selagi dia mandi tahu kebiasaannya ya, sore-sore mesti ngopi bikinkan gahwa kopi yang zen yang bagus eh? dengan seleranya sang suami tadi itu apa yang dia suka yang tadi letih-letih itu jadi hilang akan berbunga-bunga suami anda kalau suami tidak berbunga-bunga tersenyum yang muncul bukan problem yang muncul adalah ha, suasana yang menyenangkan ha, yang romantis yang harmonis antara mereka bisa dibayangkan suami datang barakallahu fikum dari pekerjaannya lelah, letih dan segala macamnya. Ketuk pintu salam, assalamualaikum. Dari belakang salam, salam. Buka sendiri mas. Masya Allah. Buka pintunya, lihat berantakan semua rumahnya itu. Belum disapu, sekian senti debunya permainan anak-anaknya sana kemari masuk ke dalam rumah Masya Allah anaknya ini ada yang belum dimandikan oh, semerawut semuanya baju sana kemari ya Allah eh, datang baunya kecut lagi ya Allah nah terus mendambakan sosok suami yang romantis ya tidak bisa jadi masing-masing harus bisa menunjukkan sebagai pasangan yang terbaik laki-laki mengevaluasi diri supaya menjadi laki-laki suami yang terbaik istri juga demikian menjadi istri yang paling soleha. itu sudah kunci yang paling utama untuk menyelesaikan segala sesuatunya ya dalam rumah tangga penting yang namanya ta'awun saling bantu membantu antara suami istri penting yang namanya tafahum saling memahami karakter penting yang yang namanya tasyawur saling bermusyawarah berkoordinasi antara mereka semuanya ini semuanya akan memudahkan dia dengan poin-poin sebelumnya, eh, memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan. Ada yang ruwet, ada permasalahan gampang. Ada apa? Yang biasanya menyambut dengan riang gembira, tahu-tahu dengan ah, nggak eh, biasanya. Ada ngomongnya enak dikarenakan landasan pijakannya sudah sangat bagus itu adalah pasca pernikahan. Dan tentunya barakallahu hukum setiap problematika ada sebab. Itu sangat penting diketahui apa sebabnya, kemudian di, di dicari solusi sesuai dengan sebabnya masing-masing. Kalau sebabnya adalah pihak ketiga, maka semua berkomitmen untuk tidak melibatkan orang ketiga. Apalagi terkait dengan uh, orang ketiga yang merusak rumah tangga, tidak bakal mungkin dikarenakan dari mulai awal sudah komitmen di atas sunnah Orang ketiga mesti yang juga sunnah. Tidak mungkin orang ketiga yang nggak nyunah. Eh, orang ketiga yang sunnah itu ya tambah istri itu nyunah, Nggak mungkin tambah suami itu melanggar sunnah. Nah mungkin dia serong, nah, kan gitu ya. Itu labas, bahagia Cari sebabnya. Kalau ternyata sebabnya adalah adanya omongan-omongan dari luar sana, jangan dikubris Omongan sahabat jangan dikubris Omongan tetangga jangan dikubris Atau terkait dengan permasalahan intervensi keluarga, datang baik-baik kepada mereka semua supaya e, memberi kesempatan untuk mandiri kalau kepingin intervensi jangan ke dalam dari luar saja mengawasi kalau diperlukan e, bantuan arahan bisa masuk Alhamdulillah dicari asbabnya apa diselesaikan dengan kondisi masing-masing para keluarga. tapi yang paling penting e, ya kawan menata pijakan-pijakan rumah tangga tadi sehingga ke depan masalah apapun yang muncul bisa diselesaikan dengan baik oleh mereka berdua. Saya kira cukup sekian ya kan, pas jam setengah sebelas dikarenakan beliaunya sudah menunggu dari tadi. Eh, acaranya beliau saya cuma sekedar dulu saja supaya tidak ada yang kosong. Eh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, para dan untuk antum sekalian dan semoga Allah azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya rumah tangga yang harmonis, yang romantis, sakinah, mawaddah, warahmah, selesai semua masalah dengan tanpa masalah.